Lalu Nabi Adam ditempatkan di surga. Di surga Nabi Adam sendirian. Karena Nabi Adam sendirian, Nabi Adam kesepian. Nabi Adam hanya berdiam di surga dan dia tidak punya kawan. Allah Maha tahu kesepian Nabi Adam, maka kemudian Allah ciptakan pasangannya. Dan pasangan itu diambil dari salah satu tulang rusuknya Nabi Adam. Waktu itu Nabi Adam alaihissalam sedang berbaring sejenak Lalu ketika terbangun Nabi Adam tiba-tiba menemukan seorang wanita di sampingnya. Nabi Adam kaget karena belum pernah tergambar dalam wawasan Nabi Adam bahwa ada seorang selainnya, selain dari jenisnya. Nabi Adam bertanya, "Man anti?" Siapakah kamu? Dijawab oleh yang perempuan tadi itu, "Ana imro'ah." Aku seorang wanita Lalu Nabi Adam bertanya, Mimma khulikti? jadi apa kamu diciptakan? Lalu yang perempuan ini menjawab, Minta, aku diciptakan dari kamu. Lalu kemudian Nabi Adam memberikan nama. Idan anti Hawa. Jadi namamu Hawa. Li'annaki khulikti min syai'in hayy karena kamu diciptakan dari makhluk yang hidup. Jadi al-hayah kehidupan. Nabi Adam sudah hidup. Maka disebut hay. Maka yang diciptakan dari makhluk hidup disebut hawa. Dari sini kita melihat bahwa uh, Nabi Adam ini diberi kemampuan oleh Allah untuk membuat nama-nama. Nah, inilah yang Allah ceritakan dalam pembukaan surah An-Nisa. Jadi dalam Al-Quran itu ada satu-satunya surah, surah perempuan, yaitu surah An-Nisa. Tidak ada surah laki-laki, Ar-Rijal tidak ada. Jadi di sini Allah sangat memuliakan wanita dalam Al-Quran. Sampai-sampai Allah khususkan satu surah khusus untuk wanita, yaitu An-Nisa. Di pembukaannya di situ Allah bercerita tentang asal muasal adanya wanita. Allah firman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام kata Allah di sini wahai manusia bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari satu jiwa yaitu Nabi Adam jadi diciptakan dari Nabi Adam seorang pasangannya Siti Hawa yang dari kedua makhluk ini yaitu dari pasangan inilah lahir kata Allah anak-anak keturunan berupa laki dan perempuan. Wa basta di jalan Tujuan pokoknya bertakwa, wattaqullah. Nah, ini menarik bahwa diciptakannya berpasangan-pasangan itu adalah untuk membangun sebuah rumah tangga yang dari sana lahir generasi-generasi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inilah asal muasal manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala membekali bekal untuk memberikan bekal kepada Nabi Adam kemampuan memberikan nama-nama. Wa allama Adam al asma kullaha dan aku memberikan kemampuan kepada Nabi Adam untuk bisa membuat nama-nama. Dan ternyata manusia sampai sekarang adalah makhluk yang kreatif. Sehingga dia bisa membuat nama-nama. Perhatikan, kita bisa membuat nama-nama anak kita, Coba bayangkan kalau tanpa nama. Kita sulit untuk memanggil. Coba bagaimana cara memanggil. Jadi manusia bikin sesuatu. Kalau nggak pakai nama kita juga sulit. Ini contoh misalnya ini diberi nama tablet. Kemudian di situ ada nama iPad. Kemudian di pasangannya disebut USB. Terus kemudian penyambungnya kabel. Di dalamnya ada motherboard. Jadi ada nama-nama yang itu luar biasa dan itu masing-masing partikel diberi nama oleh manusia. Nah, dari kemampuan manusia memberikan nama-nama ini, maka lahirlah peradaban manusia. Jadi, kemampuan manusia membangun peradaban adalah dari kemampuan yang Allah berikan untuk membuat nama-nama itu. Sehingga dengan nama-nama itu, ilmu pengetahuan berkembang, dan dari perkembangan pengetahuan itulah lahir sebuah peradaban. Makanya manusia inilah makhluk Allah yang punya peradaban. Selain manusia tidak punya jin, tidak punya peradaban jin, tidak ada. Kenapa? Karena jin tidak mampu membuat nama-nama. Juga malaikat tidak punya peradaban malaikat. Karena malaikat tidak mampu berinovasi membuat nama-nama. Maka inilah kehebatan manusia. Dan karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah Inilah makna ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia sebagai khalifah. Nah, yang menarik di sini ingin ditekankan adalah tentang wanita, nah wanita. Jadi uh, dalam Islam secerdas apapun wanita, sepintar apapun wanita, sehebat apapun wanita, dia tetap mengimam ke laki-laki Makanya kemudian Allah menegaskan dalam Quran Ar-rijalu qawwamun Jadi setidak cerdas apapun seorang laki-laki kalau dia seorang suami tetap jadi qawwam, pemimpin. Gitu. Jadi wanita ini adalah tetap menjadi anggota dari laki-laki itu, tadi itu. Inilah posisi yang Allah tentukan. Oleh karena itu, karena perbedaan dari kedudukan inilah kemudian Allah memberikan potensi berbeda dan sifat berbeda. Nah, sifat laki-laki tidak sama dengan sifat perempuan. Karena apa? Karena fungsinya. Jadi pengertian kawam di sini bukan diktator. Tapi kawam ini adalah kepemimpinan. Kepemimpinan. Bertanggung jawab atas nafkahnya. Nah, karena itu laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala Eh, dia diberi kemampuan lebih banyak untuk bergerak. Allah bebaskan dari beban kehamilan. Allah bebaskan dari beban payudara. Allah bebaskan dari beban head. Beban nifas. Supaya apa? Supaya laki-laki ini banyak keluar, banyak bergerak, banyak bekerja, mencari nafkah. Karena dia bertanggung jawab untuk nafkah itu. Nah, dia lebih banyak berinteraksi sebagai pemimpin di rumah itu. Nah, anak ini benar anggota keluarga, tapi secara kepemimpinan dia ikut ke ayah. Makanya nasabnya ke laki-laki. Maka dia nanti akan lebih mendengar apa kata ayah. Ke ibu dia lebih kepada menginduk ke ibu. Kenapa? Karena dia menghisap dari ibunya, menyusup pada ibunya. Makanya kalau ibu marah sama anak, itu tidak akan jadi beban bagi anak ibu nyubit anak itu cepat hilang. Tapi kalau bapak mukul anak seumur hidup tidak pernah lupa. Itu dia. Makanya bapak itu lebih kepada pemimpinan dalam rumah tangga itu. Nah ibu lebih kepada dia mengayomi, <clears throat> jaga. Nah, untuk mendidik kepada ayah, dia akan meniru apa kata ayah. Contoh misalnya, seorang anak disuruh ibunya nak ini perhatikan nih kalau ibunya nyuruh tuh berhenti nak nggak dengerin diem nak nggak nggak dengerin mandi nak sekalipun sudah nyuruh sepuluh kali itu nggak dengerin itu anak tapi coba bapaknya langsung datang tuh bapakmu datang dari masjid langsung dia langsung ke masjid gitu. padahal belum nyuruh itu bapak kenapa karena apa? lebih bikin pemimpinan, makanya bapak jangan terlalu keras memukul atau apa hindari karena ketika dia memukul atau marah, membentak itu seumur hidup tidak akan pernah lupa itu anak. Nah itulah ah, perbedaan antara ayah dengan ibu. Nah karena perbedaan fungsi inilah kemudian Allah memberikan sifat berbeda. Nih ibu Allah bekali perasaan lebih banyak daripada ayah. Nah kalau ayah lebih banyak dibekali akal daripada perasaan. Karena ayah banyak berinteraksi, banyak ber berurusan dengan banyak orang, kalau dia tidak diberi akalnya banyak, maka dia akan mudah tertipu. Makanya ibu kepada perasaannya. Nah, dari kondisi inilah kemudian berbeda sifatnya. Nah, makanya ibu lebih banyak ngomel. Kenapa? Karena harus curhat perasaan itu. Kalau tidak dicurhatkan, tidak diungkapkan, dia akan jadi penyakit. Makanya kalau bapak harus paham, kalau ibu ngomel. Oke, Karena memang sifatnya. Gitu. Kalau nggak umir bukan perempuan namanya gitu. Itu sejak dulu seperti itu Mang ya perempuan itu. Sejak zaman Nabi juga istrinya Momel. Ya. Istri para sahabat juga Momel. Itu memang sifatnya seperti itu. Nah, itu eh, kenapa? Karena perasaannya dia banyak. Nah, karena itu hak cerai di tangan laki-laki, bukan perempuan. Karena kalau hak cerai di tangan perempuan, setiap hari terjadi perceraian marah sedikit langsung saya cerai kamu sudah habis sudah bubar karena perempuan jarang berpikir panjang dia pendek gitu iya, nah tapi kalau laki-laki enggak dia mikir dulu seribu kali untuk mengatakan kata cerai itu itulah rahasia kenapa oleh Allah ditutup pintu cerai dari perempuan itu di pengadilan dan sebagainya nah itulah karena perempuan akan lebih mudah memutuskan itu karena perasaannya lebih banyak nah itulah begitu luar biasa nah, hakikat ini dan mohon dipahami dengan baik karena ini dari Allah sudah. Sampai-sampai semua ini akan menjadi implikasi terhadap hukum fikih. Jadi ada fikih wanita karena ada khusus, ada fikih head, fikih hamil, fikih menyusui ada di situ. Nah, laki-laki ada fikih lain lagi. Nah, itulah uh, mukaddimah. Mudah-mudahan mukaddimah ini bisa menjadikan pembuka untuk diskusi yang diskusi ini akan dilanjutkan oleh Ustaz Dia nanti. Nah, saya hanya membuka dan kemudian Ustaz Dia akan memberikan penjelasan bagaimana hukum fikih itu bagi seorang wanita. Nanti dialog dengan panjang lebar ya. Karena kalau sudah kewanitaan, kalau saya menjawab terlalu vulgar nanti jadi agak sedikit profesional. Jadi biarkan sama ibu-ibu aja. Saya Pak Adi berdua saja. Nanti kalau ada urusan dial diskusi dan dialog, uh, nanti bisa bersama-sama saya menangkapinya. Semoga Allah berkahi bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.